Mudah-mudahan kita semua termasuk dari hamba yang mengikuti beliau hingga akhir hidup kita. Tak lupa khatib senantiasa mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya takwa merupakan jalan keselamatan bagi setiap insan. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Tidak lama lagi insyaallah taala kita akan masuk pada bulan Ramadan. Kita akan menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang Allah turunkan kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Oleh karena itu, ulama kita terdahulu mereka sebelum masuk bulan Ramadan, jauh hari sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif dari Yahya bin Abi Kathir rahimahullahu taala beliau berkata kana min du'aihim Allahumma ballighni ila Ramadan wa ballighli Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan untukku serta terimalah amalan ibadahku. Demikian ulama kita terdahulu generasi salafun salih. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jauh hari sebelum tiba sebelum tiba bulan Ramadan agar bisa disampaikan pada bulan Ramadan karena di bulan tersebut Allah turunkan kebaikan yang sangat banyak Allah turunkan keberkahan yang sangat banyak diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal muslimin syahrun khairun lahum min syahri Ramadan." Tidaklah datang pada kaum muslimin bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Kaum muslimin sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin sangat menyambut dengan datangnya bulan Ramadan bahkan mereka sangat berharap agar dijump, agar berjumpa dengan bulan Ramadan agar Allah takdirkan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan demikianlah sya'nul muslimin keadaan kaum muslimin وما عتى على المنافقين شهر شر من شهر رمضان dan tidaklah datang kepada orang-orang munafikin bulan yang lebih buruk bagi mereka daripada bulan Ramadan. Orang-orang munafikin menganggap bulan Ramadan adalah bulan terburuk karena di bulan tersebut mereka menahan lapar dan haus, hati mereka sesak, dada mereka sempit menjalankan perintah Allah di bulan tersebut. Dada mereka sempit menjauhi larangan Allah di bulan tersebut. Maka mari kita introspeksi diri bagian yang mana kita bagian yang pertama atau bagian yang kedua maka hendaknya kita berupaya menggapai bagian yang pertama bergembira dengan tibanya bulan Ramadan Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah di bulan tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib bagi kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan berupa ibadah puasa. Namun kewajiban ini bukan hanya Allah bebankan kepada kita, Kama kutiba ala ladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan pula oleh orang-orang sebelum kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan pula puasa itu kepada kaum terdahulu. Ini sebagai bentuk hiburan. Allah tidak mensyariatkan puasa hanya kepada kita. Allah tidak mewajibkan puasa hanya kepada kita, tetapi kepada orang-orang terdahulu juga Allah wajibkan puasa. Tujuannya apa? la'allakum tattaqun. Ini tujuan berpuasa agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mengerjakan perintah Allah berdasarkan ilmu dan keikhlasan mengharapkan pahala Allah, menjauhi larangan Allah berdasarkan ilmu dan keikhlasan karena takut akan azab Allah. Ini tujuan berpuasa ini tujuan berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita untuk membenahi diri kita, untuk membenahi jiwa kita agar menjadi hamba yang bertakwa, agar menjadi insan yang bertakwa. Bulan Ramadan bukan hanya bulan yang dikenal dengan menahan lapar dan haus. Bukan sekedar bulan menahan lapar dan haus bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus yang Allah wajibkan kepada kita tetapi di bulan Ramadan kita tidak boleh melakukan segala yang Allah Subhanahu wa taala larang kita diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan mengerjakan ketaatan bulan tersebut menjadi madrasah bagi kita agar kita menjadi sebaik-baik manusia agar kita menjadi hamba yang bertakwa di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan oleh karena itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam sahihnya kata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuz wala yaskhab apabila salah seorang dari kalian puasa maka jangan dia bertindak dengan tindakan kebodohan jangan dia berteriak wa insabahu ahadun jikalau ada yang mencelanya jikalau ada yang mencercanya wa auqatalahu atau mengajak dia bertikai fakul inni mru'un shaim maka katakan aku adalah seorang yang sedang berpuasa Demikian pula diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam sahihnya dengan lafaz yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaulaz zur Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kauluzur Segala ucapan yang Allah haramkan Baik itu dusta, namimah, ghibah Mengadu domba atau yang semisalnya Segala ucapan yang Allah haramkan Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan itu Wal amalabihi Barang siapa yang tidak bisa ber meninggalkan segala perbuatan yang Allah haramkan wal jahil barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kebodohan di dalam puasanya falaisa lillahi an yada'a ta'amahu wa syarabahu falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya oleh karena itu Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atash Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar Betapa banyak orang yang berpuasa Namun bagiannya hanya menahan lapar dan haus dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang mengerjakan sholat malam, mengerjakan tarawih, namun dia hanya mendapatkan bagian begadang malam. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafani bima fihi wa iyyakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين أعزكم الله Dua hal yang perlu kita ingat Dua hal yang perlu kita ingat Yang perlu kita ketahui semuanya yang pertama, kita belum tentu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Walaupun beberapa hari lagi. Karena tidak ada yang mengetahui ajal di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan di hari esok. Betapa banyak manusia yang sudah mempersiapkan hari esok namun tidak sampai ajalnya telah tiba. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak pengantin yang sudah dirias, sudah siap dalam resepsi pernikahan. Namun bukan gaun pengantin yang dia kenakan tetapi yang dia kenakan kain kafan karena ajalnya telah tiba. Tidak ada yang mengetahui di antara kita apakah kita menjumpai bulan Ramadan atau tidak. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia oleh karena itu ma'asyiral muslimin a'azzakumullah Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah sampaikan kita dengan bulan tersebut Bulan yang penuh dengan rahmat Bulan yang penuh dengan kebaikan Yang kedua Bisa jadi Kita menjumpai bulan tersebut Kita ada di bulan tersebut namun sangat disayangkan kalau ternyata kita tidak bisa mengambil manfaat dengan bulan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raghiba an Sungguh sangat meruginya seseorang dakhala alaihi Ramadan dia berjumpa dengan bulan Ramadan summan salakha namun berlalu begitu saja walam yughfar lahu tidak diampuni dosa-dosanya alangkah meruginya ketika kita berjumpa di bulan ini tetapi dosa-dosa kita tidak diampuni kita tidak bisa mendapatkan kebaikan di bulan ini kita tidak bisa mendapatkan keberkahan di bulan ini maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik bisa menjalankan kebaikan dengan sebaik-baiknya di bulan ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi Barang siapa yang